Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ibu-ibu hadirin hadirat jamaah Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ada namanya zikir pagi petang. Banyak ulama yang menyusun. Ada Imam An-Nasai namanya Azkar al-yaum wal Ada yang disusun oleh uh, yang modern Imam Syahid Hasan Al-Banna, Al-Ma'thurat. Ada yang disusun oleh Syekh Al-Qahtani. Dibaca habis asar satu kali, dibaca habis maghrib. Kalau tidak bisa asar, habis maghrib. Kalau tidak bisa juga habis isya. Kalau tak juga bisa, pas mau tidur malam. Kemudian habis subuh satu kali untuk menjaga kita husnul hosin tembok benteng supaya tidak diganggu setan di tempat kita disebut juga dengan bacaan-bacaan rukyah banyak panjang bacaannya tapi yang mau singkat kul huwallah tiga kali kul a'udzu birabbil sekali kul a'udzu nas sekali al-fatihah sekali pangkal awal al-baqarah lima ayat wa ulaika humul setelah itu ayat kursi setelah itu ujung al-baqarah tiga ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil jadi kita baca baik yang tua maupun yang muda kadang kalau kita sudah tua pendengaran berkurang akal juga berkurang waman nu'amirhu siapa yang kami panjangkan umurnya Nunakisu fil khalqi Kami kurangkan kejadian Ketika akal kita ini kurang, Datang ganggu-gangguan setan Begitu juga orang yang sakit di rumah sakit, di ruang ICU, penyakit krisik darah tinggi, gula, kemudian kencing manis, kemudian sakit tulang, kemudian sakit jantung. Itu ketika pengaruh pada akal ah, tang setan. Kalau kita kuat, setan tak masuk. Badan sehat, fisik sehat, akal sehat, hati sehat, dia tak masuk. Tapi kalau kita lemah, Makanya kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang jenguk sedang di ruang ICU rumah sakit itu kita bacakan. Datang kita kita tanya, kamu udah sholat? Oh, saya nggak bisa sholat karena saya nggak boleh kena air. Udah tayamum? Oh, saya tak tahu tayamum. Nah, kita sudah tayamum kemarin di pesawat. Maka kita ajarkan dia tayamum. Maaf, maaf. Andai dia junub hadas besar tak boleh mandi, suruh dia tayamum. Habis itu baru kita ajarkan berzikir. Ya, kita ajarkan dia kul wallah, wa falak, al-fatihah, pangkal al-baqarah, ayat kursi, ujung al-baqarah. Nah, habis itu baru membaca e, doa-doa. ya Syafi, wahai yang maha menyembuhkan. Ya Kafi, wahai yang maha mencukupkan. Ya Mu'afi, wahai yang maha menyehatkan. Ishfi mardana sembuhkan saudara kami Syifaan ajilan kesembuhan yang segera La yugadiru saqaman yang tidak akan datang kuman untuk selama Nah ini bacaan-bacaannya bacaan terus Kemudian tak boleh putus kontak kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wasta'inu mintalah tolong kepada Allah bisabri dengan sabar menahan diri wassalah solat. Tidak ada obat yang paling mujarab manjur daripada solah. Solah Solah menjalin hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu stasiun-stasiunnya. Perjalanan kita panjang dari Pekanbaru ke Kuala Lumpur, ke Jeddah, ke Madinah, ke Makkah. Ini stasiun-stasiun besarnya. Tapi sementara stasiun ini ada yang tak boleh putus. Maka diawali dengan qabliyah subuh. Rakaat al-fajri dua rakaat qabliyah subuh. Khairun minat dunia wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, maka qabliyah subuh. Samakah qabliyah subuh dengan solat sunat fajar? Sama. Karena solat subuh itu disebut juga dengan Quran al-fajr. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر فجر maka salat sunatnya disebut dengan salat sunat fajar siapa yang melafalkan niat usolli al fajri atau usolli sunnatas subhi rakaat pertamanya kuliah kuliah wal kafirun rakaat keduanya kulhu kulhu allahu ahad andai bangunnya pas ikoman qad qamatis salatu qad qamatis salat bangun pas ikoman maka tetap qabliyah subuh setelah salat subuh tak boleh tinggal Nabi tak pernah meninggalkan qabliyah subuh nanti habis pulang ke kampung halaman bagaimana kalau terbangunnya setengah enam capek lelah bangun tetap qabliyah subuh dulu Kemudian subuh dulu, baru sholat subuh. Di sini kita sholat subuh jam 6, tempat kita jam 5. Setengah 6 terbangun, orang sudah pulang, maka kita tetap qobliyah subuh. Bagi yang pakai usolli, usolli sunnat as-subhi raka'ataini qabliyah. Inilah sholat sunat yang pertama. Setelah itu sholat subuh. Lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi seandainya mereka tahu keutamaan sholat Isya dan sholat subuh berjamaah la atau mahabwan mereka akan datang merangkak merangkak sakit lumpuh mereka akan tetap datang itulah tentang qobliyah tentang sholat subuh berjamaah alhamdulillah Lalu kemudian setelah itu duduk di masjid. Man subuh subha fi jama'atin, sholat subuh berjamaah. Summa qa'ada yadhkurullah, jangan keluar masjid, duduk berzikir hatta tatul asyam sampai terbit matahari. Summa yusalli ini salat sunat dua rakaat. Salat subuh kita jam 6. Zikir-zikir segala macam 6.15 siap. Sebagian pulang 6.15. Tapi kalau mau salat sunat ifraq maka menurut waktu Makkah Madinah 7.30. 7.30 salat sunat ifraq. Di sini tak ada halangan untuk kita solat sunat isyak. Cuma khawatir sarapan habis. Jadi bagi ada kesempatan besok hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, ada tiga hari lagi. Syaratnya tiga, solat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari 7.30. 6.15 selesai sholat 7.30 berarti 1 jam 15 menit berzikir 1 jam 15 menit berzikir apa yang mau dibaca serah banyak baca Quran satu juz baca Yasin baca Al-Muluk Tabarak baca uh, tasbih zikir Pas nah, satu malam sholat sunat isyraq Usalli sunnatal isyraq Raka'ataini lillahi ta'ala Man sholat subha fi jama'atin salat subuh berjamaah. Thumma qa'ada yadhkurullah duduk berzikir mengingat Allah. Hatta tatlu asyam sampai terbit matahari. Thumma yusalli raka'ataini salat sunat isyraq dua rakaat. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah. Dapat pahala haji dan umrah. Tamah, tamah, tamah. Sempurna, sempurna, sempurna. Dah, habis itu sarapan. Tapi kalau habis saya tak tanggung jawab. saya hanya menjelaskan ibadahnya tanya ke Ustaz Abdul Salam habis itu solat duha tadi kita sudah laksanakan solat duha tadi kata Ustaz Abdul Salam laksanakan solat duha empat rakaat kata dia itu yang dia pakai hadis riwayat Aisyah riwayat Abu Hurairah dua rakaat Ausani Khalili Orang yang paling aku sayang Aku cinta berpesan kepadaku Jangan sampai tinggal rakaatai duha dua rakaat. Tadi kenapa empat? Riwayat Aisyah. Ada yang menyuruh lapan. Itu riwayat Ummu Hani. Ummu Hani mengatakan lapan. Dua rakaat salah. Dua rakaat salah. Dua rakaat salah. Dua rakaat salah. Ada yang mengatakan tak ada batasnya Pak Ustaz, terus saja. Nah, itu riwayat Aisyah satu lagi. Thumma yazidu ma sya'a. Ditambahnya. Sekarang tak ada kerja. Salat duha terus sampai nanti azan Jumat. Boleh, silakan. Tak masalah. Kumpulah salat. Dua rakaat riwayat Abu Hurairah. Empat rakaat riwayat Aisyah. Lapan rakaat riwayat Ummu Hani. Tanpa batas riwayat Aisyah. Summa yazidu ma sya'a. Ditambah terus. Saya tak banyak hafal ayat Pak Ustaz. Saya tahunya cuma Kul wallah kul falak. Enggak apa-apa. Rabbin nas pun kadang-kadang salah. Tak apa-apa, masalah. Al-Mawdu alaihi Qatadah bin Nu'man. Ada sahabat Nabi namanya Qatadah bin Nu'man. Dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dibacanya solat ayatnya kul wallah aja. Tak apa-apa, silakan. Dah, habis itu kemudian qabliyah qabliyah zuhur. Qabliyah zuhur itu empat rakaat. Hadis riwayat Abdullah bin Umar. Adapun riwayat satu lagi dua rakaat. Eh, Abdullah bin Umar dua rakaat, sedangkan Ummu Habibah empat rakaat. Mana yang kami laksanakan puasa? Bagus empat rakaat. Dua rakaat satu salam. Salatul laili wan nahari masna masna. Salat malam, salat siang dua rakaat satu salam. Dua rakaat satu salam. Nah, oleh sebab itu habis itu lalu kemudian di sholat ma'di dua rakaat qabliyah subuh dua rakaat isyraq empat rakaat duha empat rakaat uh, eh, qabliyah zuhur dua rakaat ba'diyah zuhur sudah berapa rakaat enam 16 dua rakaat qabliyah asar 18 dua rakaat qabliyah maghrib 20 dua rakaat ba'diyah maghrib 22 dua rakaat qabliyah isya 24 ba'diyah isya 20 anak 20 anak kemudian ditambah lagi 17 26 tambah 17 43 ditambah dengan witir dan tahajud tambah witir dan tahajud lebih dari hitungan uh, sholat Isra Mi'raj yang 50 rakaat. Jadi sebetulnya sholat 50 50 itu bukan hilang, yang 50 itu ada, cuman tak dikerjakan orang. Alhamdulillah selama beberapa hari di sini itu kita laksanakan. Selama beberapa hari di sini kita laksanakan dari mulai sampai malam. Itu kalau dihitung rakaat rakaat. 50 rakaat sehari semalam kali 100 ribu. 50 rakaat kali 100 ribu. Berarti 500 ribu rakaat sehari semalam. kali empat hari. Tak pula bisa dipakai kalkulator ini karena sedang merekam. Lima, dua juta rekan. Ah, langsung screenshot. Begitulah oh, balasan orang yang berada sedang umroh. Tapi itu untuk hitung-hitungan sendiri aja. Jangan like and share. Banyaknya ibadah-ibadah. Bisa tak kita? Nah, ini tentang sholat-sholat sunat tadi. Kita lanjutkan lagi Qobliyah Asar. Qobliyah Asar, Qobliyah Maghrib, Qobliyah Isya yang enam rakaat. Itu ghairu muakkad. Tapi di sini kita laksanakan terus. Ba'diyah Maghrib, Ba'diyah Isya itu muakkad. Termasuk yang 12 rakaat. Nah, ini laksanakan terus. Maka yang sudah terbiasa sholat selama ini sholat wajib aja nah, mulailah balik dari umroh ini berubah sholat sunat sholat sunat sholat sunat hanya saja kalau tak bisa di kantor di tempat kerja jangan sampai kita urusan ngantri akte kelahiran anak panjang antrian mana pegawainya sholat duha jahil tak betul dia kerja makan dari APBD APBN tapi asik sholat duha orang ngantri panjang sholat duha sebelum berangkat saya sebelum pergi ngajar sholat duha. Belum pergi saya sholat duha dulu. Nah, ini kita bawa pulang. Semangat sholat di sini terus. Kemudian semangat ini yang pertama yang ingin saya sampaikan semangat sholat. Zikir tadi, zikir pagi, zikir petang, zikir siang, zikir malam. Nah, lalu kemudian sholat. Lalu kemudian yang ketiga intizarus salah ba'da salah menunggu salat berangkat salat Jumat jam 9 bayangkan hebat jam 9 datang sekarang dah jam 10 11 12 dua jam lagi zikir tengok Kaabah tengok Kaabah dapat pahala 30 yang salat 70 menurut satu hitungan hitung yang lain-lain Tak ada kosong menengok Ka'bah. Menengok Ka'bah bukan menengok perempuan-perempuan yang tawa di samping Ka'bah. Ka'bah. Menengok Ka'bah pun ibadah. Titik dunia, dunia ni bulat. Titik dunia ini, eh, itulah Ka'bah. Dijatuhkan batu kerikil dari atas. Dari atas, pas jatuh ke atas Ka'bah. Nama bangunan yang di atas itu Al-Baitul Ma'mur wal baitil ma'mur demi rumah yang makmur makmur artinya diimarahkan diramaikan disemarakkan di atas malaikat tawaf di atas subhanallah wal abila wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah Nabi Adam alaihissalam menengok al baitil ma'mur dilihatnya baitul ma'mur Masya Allah sampai ke dunia rindu dia gimana lah bisa macam di al baitul ma'mur maka disuruh Allah bangunlah Ka'bah kau bangun Ka'bah ada, maka jatuhlah turun ke bawah jatuhlah Oh, ah, saya di Irak. Bapak Ibu jangan heran, orang Arab itu bercakap itu, dia bukan marah, itu baru berbisik. Alhamdulillah. Nah, jatuh tepat di bawah bangunan maka disebut inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi mubaraka bangunan pertama yang ada di atas muka bumi ini inilah yang ada di Bakkah setiap hari kita setiap jadi nanti kalau ada kawan-kawan ngejek di internet, apa tuh orang Islam nyembah batu? Mana ada orang Islam nyembah batu? Kami bukan nyembah batu. Itu tugu, tugu dibangun Allah Ta'ala untuk titik dunia tugu dia, sama macam tugu. Jadi kalau saya sholat, menghadap ke dinding rumah saya. Ada orang bilang, tengok tuh somat nyembah dinding. Tak ada orang nyembah Ka'bah itu. Ka'bah itu tugu, gugus, empat arah. Utara, selatan, timur, barat. Maka semua menghadap ke situ. Arah kiblatnya satu, Tuhannya satu, bahasa yang dipakai satu. Dari mulai Turki sampai Amsterdam, sampai Lubu Aluang Allah Akbar. Cuma orang Turki agak beda sedikit. Orang Turki tidak bisa bilang kap H. Allah Akbar. Nah, oleh sebab itu maka semuanya sama. La ilaha illa ana. Tak ada Tuhan selain aku. Wa ana rabbukum fa'budun. Aku Tuhan satu-satunya. Maka inilah agama yang mempersatukan. Kadang kalau kita berdoa di samping Ka'bah tuh teolah. Tengok sebelah kanan putih seputih-putih. Sampai ketiaknya pun putih. <laughs> Tengok pula sebelah kiri hitam sampai tapak tangan pun hitam. La fadla bainal Arabi wal Ajam. Tak ada beda antara Arab dengan non-Arab. Wala farqa bainal abyad wal aswad. Tak ada beda antara yang putih dengan yang hitam. Kullukum min Adam semua kamu dari Adam wa Adam bin turab. Mau yang putih mau yang hitam semuanya sama-sama anak cucu cicit keturunan Adam alaihissalam. Kok bisa ya Pak Ustaz? Ini putih ini hitam. Ya. Nabi Adam itu anaknya banyak. Ada yang putih sampai tak berwarna, ada yang hitam. Kebetulan kita diambilnya putih ini sedikit, diambilnya hitam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka menunggu sholat, menanti sholat. Alhamdulillah, ibu-ibu ada yang masuk asar, pulangnya isya. Mana ibu tadi? Dari asar udah berangkat Pak Ustaz. Tak ada jumpa di masjid, rupanya singgah sebentar. <laughs> Baliknya tetap isya. Nah, sholat. Nah inilah, intizar sholat ba'da sholat. Kata Nabi, fadhalikumur ribat, fadhalikumur ribat itulah orang yang mengikatkan dirinya jihad fisabilillah. Kami mana bisa jihad Pak Ustaz? Kami perempuan. Nabi yang bilang, "Fadzalikumur ribat." Apa dia? Intizarus salat, menunggu salat. Tunggunya salat. Sementara salat itu datang dia baca Quran. Habis baca Quran dia pun berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, istiqomah zikir. Yang kedua, istiqomah salat, salat sunat. Yang ketiga, menunggu sholat. Bukan sholat itu nunggu kita. Kalau di Indonesia banyak sholat itu menunggu. Allahu Akbar, sholat subuh 6.30. Itu tak betul lagi. Tapi di sini Alhamdulillah. Yang keempat, memperbanyak bersodakoh. Tapi sodako hati-hati. Itu yang minta-minta di jalan itu kalau ibu bapak kasih satu, wah tangkawan kawan-kawan. yang ngintip tengok, ah, ini baik bersodakoh bersodakoh tak bisa di sini di di tanah air banyak-banyak bersodakoh Kullum mri'in tahta zilli Yang keempat, sedekah. Setiap orang bernaung di bawah sedekahnya. Kira-kira gimana kita bernaung? Macam ini Kenapa kita tak pengajian di situ? Panas. Kenapa kita tak kaji di situ? Sudah ambil orang duluan. Maka kita Di mana kita bernaung? Cahaya matahari bernaung. Bernaung kita nanti di bawah naungan sodakoh. Jadi kalau ada ibu bersodakoh 50 juta, pam 50 juta. Nah, itu naungannya kira-kira macam inilah tebal. 50 juta. Kalau 5 juta Pak Ustaz, sunda pelapon. Kalau 500 ribu, triplek. Kalau 5 ribu perak, kompas, republika jangan beli koran Kompas belilah koran Republika Republika.com kalau 10 ribu Pak Ustadz Republika 2 biji bernaung di atas jadi kita bersedekah itu bukan karena kita membantu orang jangan kita sedekah oh kasihan aku sedekah sama engkau bantu kau bukan nolong dia kita bersedekah itu bukan nolong orang kita bersedekah membangun naungan kita di padang mahsyar. Agak-agaknya nanti di padang mahsyar begini. Di padang mahsyar bukan senang mau jumpa. Makanya kalau mau membayar hutang, mau menolong orang, mau menyelesaikan sekarang di padang mahsyar payah. Kadang panjang aja payah jumpa lagi padang mahsyar. Berkumpul semua umat Adam, Idris, Nuhud, Saleh, Ilyas, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Zulkifli Semuanya berkumpul Oleh sebab itu maka Bersodakoh, sodakoh. Dawu mardakum bis Obati orang yang sakit di antara kamu dengan sodakoh. Dawu mardakum bis Kalau ada orang sakit, kasih sodakoh. Datanglah orang menjumpai Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi. Lututnya bernanah, tak sembuh-sembuh. Tolonglah Abdurrahman Ibnu Mahdi, lututku ini sakit. Kata Imam Abdurrahman bin Mahdi, kau sudah berobat? Sudah. Sudah makan Abbas Sauda? Sudah. Ada satu yang belum. Apa? Bersodakoh. Kau gali sumur, sodakoh sumur. Apa hubungan sumur sama lutut? Pokoknya gali aja. Digali sumur di tempat orang susah dapat air. Habis itu orang kampung itu pun minum. Selesai itu orang itu berdoa. Disembuhkan Allah Ta'ala. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Tak ada sulitnya bagi Allah. Saya sudah bersedekah setahun nih Pak Ustaz. Tak juga sembuh-sembuh. Berapa? 2000 perak. Parkir aja 5 ribu di mall. Ya langsung udah 2 ribu Ketika saya sampaikan hadis tentang Dawu mardakum bisodakok Datang bapak-bapak Ustaz Somad Istri saya sudah diponis dokter kena penyakit kista Sebesar ini Sebesar duit logam Waktu ronsen Kata dokter ini harus dibuang Nanti kalau sudah dibuang resikonya ibu tak bisa hamil lagi nggak bisa punya anak mendengar itu meleleh air mata suaminya pula senyum akhirnya dia sodako sodako sodako sodako pas diperiksa meng, mengciut mengecil mengecil mengecil hilang ibu makan herbal apa kok bisa hilang tak ada akhirnya ibu itu pun tersenyum Bapak tu pula menangis. <laughs> Itulah hebat saudara. Ini kisah nyata jamaah kita. Nama tak boleh sebut, menjaga kode etik. Lagu mardakum saudara. Ada buku judulnya Sa'ah wa Sa'ah Wara'ib wa Sara'ib. Namanya Syekh Abu Amr Al-Musri dari Mesir. Ditulisnya di situ ada orang Saudi Arabia ini sakit, berobat ke Amerika. Sampai di Amerika kata dokter, pulang makan enak tidur nyenyak ibu bapak nanti kalau pergi ke rumah sakit kalau dokter bilang pulang makan enak tidurnya itu artinya mati tak ada obat pulang dia dia tahu hadis tentang dau mardakum bi sodakoh sodakoh sodakoh sodakoh sodakoh habis itu pergi check up terakhir medical check up Amerika kaget dokter Amerika dia tengok, ente berobat di mana? Terapi apa? Dia bilang tak ada. Eh sedekah-sedekah. Hilang dia. Nama bukunya Saat wa Diterjemahkan ke bahasa Indonesia, semua ada saat. Diterbitkan oleh Pustaka Al-Kausar Jakarta. Nama penerjemahnya Abdul Somad LCM. Hah? Di toko buku Pustaka Al-Kausar Jakarta. Cari di internet. خلاص ها طيب انا ودي السجاد هناك انت تجي تسوي حلقه هناك مو مشكله اوكي؟ كلنا مشكله لحالي لها مشكله خمسة دقايق خلاص هو كلام خمسه كلام خمسه كلام 10 كلام 10 ساعه كم؟ 10 Ah, معلش jadi 14 pelajaran. اوكي؟ Zikir, sholat sunat, menunggu sholat, kemudian bersolat. Kita masih ada waktu kesempatan lain. Inilah tausiah hari Jumat. Nah, langsunglah diamalkan. Habis ini bubar banyak-banyak sholat sunat. Banyak-banyak berzikir. Kalau bapak ibu nampak nanti saya tak sholat sunat, oh ustaz itu zikir. Mau nampak saya sedang itu sakit khusyuknya. <laughs> Terima kasih. Yang lupa saling mendoakan. Doakan semua jamaah. Doakan bangsa Indonesia. Doakan saudara-saudara kita. Doakan supaya turun harga cabai. Doakan supaya selamat petani petani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تو کچھ